بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwan dan kiram rahimani wa rahimakumullah Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas Tentang perkara yang terkait dengan Salatul Aidain Salat dua hari raya Dan pembahasan ini akan kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Daw'il Kitab wa Sunnah Pada bab yang ke-12 Dari Kitabus Salah Dari kitab As-Salah Al-Babu Thani Ashar Bab yang ke-12 Fi Salatil Aidain Tentang Salat Dua Hari Raya fihi Masail Dalam bab ini ada beberapa masalah Disebutkan di sini ada delapan pembahasan atau delapan masalah. <clears throat> Wal idan huma Idul Adha wa Idul Fitr. Dan dua hari raya itu adalah Idul Adha dan Idul Fitr. Wakilahuma lahu munasabah syar'iyyah. Dan keduanya memiliki hubungan yang syar'i atau keduanya memiliki keterkaitan atau hubungan syar'iyah. Fa'idul fitri bimunasabatin tihail muslimin min siyam syahri Ramadan. Adapun Idul Fitri maka <clears throat> berhubungan atau berkaitan dengan selesainya kaum muslimin dari puasa di bulan Ramadan. Wal adha munasabati ikhtitami 'ashri Hijjah. Adapun Idul Adha ini berhubungan atau berkaitan dengan selesainya 10 Zulhijjah. Nah, selesainya <coughs> Naam 10 Zulhijjah. Sepuluh hari pertama dari bulan Zulhijjah Wasumiya Idan Dan hari raya itu dinamakan Id Al-Id Hari raya dinamakan dengan Al-Id atau Yaumul Id Liannahu ya'udu Wa yatakarraru <coughs> Fi waktih dari ada ya'udu ada ya'udu artinya kembali ya'ud kembali aid dari kata ini dari kata ada ya'udu kembali itu hari yang uh, terus kembali berulang-ulang nah, tahun depan lagi tahun depan lagi tahun depan lagi dan seterusnya hari yang berulang-ulang. Wa fi dan berulang-ulang pada waktunya. Idul Fitri maka berulang pada setiap satu Syawal. Idul Adha maka setiap tahun akan berulang pada setiap sepuluh Zulhijjah. Sehingga hari raya itu dinamakan dengan Yaumul Eid, hari al eid Karena hari tersebut e, berulang-ulang pada waktunya. <coughs> Almas alatul ula. <coughs> Kita langsung pada pokok pembahasan bab yang ke-12 ini. <coughs> Almas alatul ula, masalah yang pertama, hukmuha wa dalilu dzalik. Hukum salat al-Id dan dalil-dalilnya. Salatul Id fardu kifayatin. Idza qama bihal ba'du al ismu 'anil baqin. Wa idza tarakat minal kul au turikat minal kul asimal jami' Sholat id hukumnya adalah fardu kifayah Jika sebagiannya telah melaksanakan Maka gugur dosa dari yang lainnya Dan jika ditinggalkan oleh semuanya Sama sekali tidak dilakukan Maka semuanya berdosa Nah Wahada ala al-qaul dan ini menurut satu pendapat tentang hukum salatul Id. Hukum salatul Id <clears throat> ikhtalafa fiha ulama, para ulama berselisih tentang hukum salat al-Id. <clears throat> Sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Ya. Sebagian lagi mengatakan fardu kifayah. Sebagaimana dalam kitab ini dipilih pendapat yang fardu kifayah atau wajib kifayah yang jika telah dilaksanakan oleh sebagian orang maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Dan jika semuanya meninggalkan maka semuanya berdosa. Ini makna fardu kifayah. Dan <clears throat> sebagian para ulama yang lain berpendapat fardu ainin. Fardu ain. Wajib ain. Seperti wajibnya solat-solat wajib yang lain wajib ain bagi para mukallaf, orang-orang yang mukallaf. Yang demikian karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam <clears throat> sampai memerintahkan para gadis gadis-gadis pingitan ya, yang tidak pernah keluar rumah. Di hari raya disuruh keluar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hoyyad wanita-wanita yang mengalami haid diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar menuju musola lapangan tempat sholat Walaupun di sana mereka yang terkena haid ya tentunya tidak ikut sholat ya. tetapi ikut menyaksikan syiar Islam tersebut syiar Islam yang agung sholat al-id bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seluruh wanita untuk keluar. Tadi gadis-gadis pingitan, kemudian eh, wanita-wanita yang haid, ya. kemudian wanita yang tidak memiliki jilbab, tidak memiliki kain yang bisa digunakan untuk menutupi auratnya. Ya. Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk meminjam kepada wanita-wanita yang lain yang memiliki pakaian mungkin lebih dari dua, ya lebih dari satu. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang yang sahih, <coughs> yaitu hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari dan Muslim. <coughs> Kata Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha al awatik wal huyyat wa zawatil khudur. Fa ammal huyyat fayatazilna al musalla wa yashhadna al khair wa da'watal muslimin. Qultu ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbab. Qala litul bishal litus litul bisha ukhtuha min jilbabiha. Kata Umatiyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan para wanita dari rumahnya di Idul Fitri dan Idul Adha. Yaitu mereka para gadis-gadis ya. Nah, gadis-gadis pingitan, kemudian wanita-wanita yang haid ya, disuruh keluar oleh Rasulullah SAW untuk menyaksikan hari yang agung. Ya. Menyaksikan syiar kaum muslimin. Adapun wanita-wanita yang haid maka mereka <clears throat> menjauh dari tempat sholat atau mereka tidak melaksanakan sholat. Nah, terpisah dari mereka-mereka yang melaksanakan sholat. Dan mereka para wanita yang haid menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin, menyaksikan syiar-syiar kaum muslimin. Kemudian aku bertanya kata Ummu Atiyah, <clears throat> "Ya Rasulullah, salah seorang dari kami tidak punya jilbab." Ya, subhanallah, ya. Para sahabiat ya, tidak berani keluar ketika tidak memiliki jilbab. Ya. Nah, dan mereka setiap keluar ya, mesti menggunakan hijab atau jilbab yang menutupi aurat mereka. Ya. Ini para sahabiat. Wanita-wanita yang salehah. Ya. Wanita-wanita ya. sahabiat Sehingga ditanyakan kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, salah seorang dari kami tidak punya jilbab. Ya. Miskin. Subhanallah. Tidak ya. punya jilbab untuk keluar dari rumahnya. Ya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Litul bisha uktuha min jilbabiha. Hendaknya saudarinya yang lain ya, meminjamkan bajunya. Naam, meminjamkan jilbabnya untuk dipakai oleh saudarinya yang tidak memiliki jilbab untuk keluar di hari raya. Dan makna jilbab di sini adalah pakaian yang yang menutupi aurat. Ya. Dan wanita seluruh badannya adalah aurah. Al-mar'atu aurah. Wanita itu adalah aurat. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya adalah aurat. Harus ditutup. Dan makna jilbab ini pakaian yang menutupi seluruh aurat wanita. Pakaian yang longgar ya, yang menutupi dari kepalanya sampai ke ujung kakinya. Ini makna jilbab. Nah. <clears throat> Diambil dari hadis ini Kesimpulan Wajibnya Salatul Id Wajibnya Salat Al-Id dengan Wajib Ainin Dan juga <clears throat> Dalil yang mendukung atau hujah yang mendukung kuatnya pendapat ini pendapat bahwasannya sholat id hukumnya wajib eh, adalah <coughs> karena sholat id dia bisa menggugurkan kewajiban sholatul jum'ah Jadi jika hari raya itu berada atau bertepatan di hari Jumat, ya, maka bisa menggugurkan kewajiban sholatul Jum'ah. Jadi sholat Jumat di hari raya itu hukumnya menjadi tidak wajib. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Dan tentunya perkara yang wajib ya, tidak mungkin digugurkan oleh perkara yang sunnah. Ya. Kalau kita berpendapat sholatul id itu sunnah, nah, maka tidak mungkin sholatul id ini akan menggugurkan sholatul jum'ah. Ya. Sedangkan sholatul jum'ah hukumnya wa, wajib. Maka diambil dari sini juga kesimpulan kuatnya pendapat yang menyatakan bahwasannya hukum sholatul id adalah wajib. Iya. Nah. <clears throat> Karena sholat id itu sendiri bisa menggugurkan kewajiban sholatul jum'ah jika hari raya itu bertepatan dengan hari Jumat. Baik. Boleh seseorang di hari raya nah misalkan dia mencukupkan dengan sholat az-zuhur, sholat zuhur. Ya. Kemudian kita lanjutkan li'annaha min syaa'iril islamil zahirah karena Sholat id itu termasuk dari syiar-syiar Islam yang zahirah, yang nampak Yang terlihat Wali li'annahu sallallahu ala alihi wasallam dawama alaiha Dan juga karena Rasulullah SAW beliau terus menerus melakukannya Ini menunjukkan wajibnya sholat id karena beliau melakukannya secara terus menerus. Jika itu adalah sunnah, ya, maka mungkin bisa jadi Rasulullah SAW, eh, naam, sesekali akan meninggalkannya ya, untuk menjelaskan hukumnya atau untuk menunjukkan bahwasanya hukumnya sunnah. Ya. Namun ya, karena itu adalah wajib maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya secara mudawamah terus menerus. Ya. Terus menerusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut. Ya. Nah, tidak pernah meninggalkan sekalipun. Ya menunjukkan wajibnya salatul Id. Wa kadzalika ashabuhum min ba'di demikian pula para sahabatnya setelah beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah satupun para sahabat yang meninggalkan salatul Id. Wa qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam biha hatta nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk melaksanakan salatul Id sampai-sampai para wanita pun diperintahkan untuk keluar dari rumahnya untuk ikut melaksanakan sholatul id. Sampai-sampai yang haid pun disuruh keluar untuk sekedar menyaksikan syiar-syiar Islam. Ya, walaupun mereka tidak ikut sholat. Ya. Ila annahu amarul huyyat bi'tizalil musalla hanya saja wanita-wanita yang haid mereka tidak melaksanakan sholat. Ya, terpisah dari wanita-wanita yang melaksanakan sholat. Wahada mimanya dulu ala ahammiyatiha dan ini menunjukkan pentingnya solat al-Id. Wahadi mufadliha dan ini juga menunjukkan agungnya keutamaan solat al-Id. Liannaha idza amara biha nisah ma'a annahunna lasna min ahli al-ijtima'i farrijal min babi aula. Karena jika Rasulullah wasallam memerintahkan para wanita untuk sholat id Padahal para wanita itu bukan orang-orang yang ahli untuk berkumpul, ya. bukan orang-orang yang biasa berkumpul seperti laki-laki, kumpul sholat Jumat, ya. <clears throat> nah, dan wanita bukan ahlul istimewa, bukan orang-orang yang biasa berkumpul. Ya. Maka jika wanita saja diperintahkan seperti ini, ya untuk melaksanakan sholatul id dan diperintahkan untuk berkumpul dengan kaum muslimin menyaksikan syiar-syiar Islam farrijalu min babi aula maka laki-laki itu lebih utama lagi laki-laki lebih lebih ditekankan lagi untuk melaksanakan sholat al-id wa min ahli ilmi man man yuqawwi kaunaha fardu ainin dan di kalangan para ulama ada yang menguatkan pendapat fardu ainin. Nah, dan di kalangan para ulama ada yang menguatkan hukum sholat id adalah fardu ainin. Nah, <clears throat> sebagaimana yang dijelaskan tadi. Kemudian al-mas'alah tsaniyah, masalah yang kedua. Syurutuha, syarat-syarat sahnya salatul Id. Wa min ahammi syurutiha <clears throat> dan di antara syarat-syarat terpentingnya syarat-syarat yang paling penting dalam salat Id adalah dukhulul waqti yang pertama masuknya waktu ya. Masuknya waktu nah. Kapan waktunya? Waktu sholat id Waktu sholat id itu ketika Matahari telah naik satu tombak ya. Ini waktu untuk melaksanakan sholat Sholat, sholat al-id yaitu waktu yang bisa digunakan untuk melaksanakan sholat ad-duha ya. Waktu sholat ad-duha <clears throat> Waktu dimulainya boleh melaksanakan sholat ad-duha <clears throat> Ini waktu sholat, sholat id <clears throat> Dan kapan berakhirnya? Sampai Naam zalati syams sampai matahari tergelincir. Nah, itu sampai masuk waktu sholat zuhur. Nah, jadi tidak dibenarkan ketika melaksanakan sholat id setelah Zuhur, ya, karena waktunya sudah berakhir. Nah. <clears throat> Kemudian wujudul adadil mu'tabar wa wujudul adadil mu'tabar dan adanya bilangan yang teranggap yaitu bilangan dalam sholat berjamaah berapa minimalnya sholat berjamaah dua satu imam dan satu makmum. Ini minimalnya dalam sholat berjamaah. Maka demikian pula dalam sholatul id. Minimalnya ada dua orang. Satu imam dan satu makmum. Nah. Wahadah warrojin ini pendapat yang rojih bahwasanya minimalnya dua ada yang mengatakan minimalnya tiga sebagaimana nanti yang akan kita baca wal istiton <clears throat> kemudian syarat berikutnya adalah istiton dia bertempat tinggal ya, di suatu tempat istiton atau mukim di suatu tempat ya. nah Maka dengan ini orang-orang yang musafir tidak wajib untuk sholat salat al-id. Nah, orang yang musafir tidak wajib sholat salat id. <clears throat> Karena syarat wajibnya adalah istiton harus dalam keadaan mukim bukan musafir. <clears throat> Fala tajuzu qabla waqtiha, maka tidak boleh melaksanakan salat Id sebelum waktunya. Wala tajuzu fi aqal min salasati ashkhas dan tidak boleh melaksanakan salat Id kurang dari tiga orang. Nah, kurang dari tiga tiga orang. Ala qaul menurut suatu pendapat. Nah, dan yang rajih adalah nah boleh dua orang, satu imam dan satu makmum sebagaimana bilangan minimal dalam sholat berjamaah. Nah, karena sholat id termasuk sholat naam berjamaah. Walatajibu 'alal musafiri ghairil mustautin. Dan tidak wajib bagi orang yang musafir. Nah, itu mereka yang tidak dalam keadaan mukim. Nah, tidak wajib bagi mereka, itu bagi musafir untuk sholat al-Id. Nah. Ya. <clears throat> selesai dari masalah yang kedua. Nah, dan syarat-syarat umum tentunya sudah sering kita ulang-ulang ya. Kalau syarat-syarat umum sudah sering kita ulang. Apa sih syarat-syarat umumnya? Dalam setiap ibadah? Hah? Islam. Ya, kemudian apa? berakal ya. kemudian mumayyiz ya, sudah memasuki usia tamyiz dan ma, eh, apa pada umumnya usia tamyiz adalah tujuh tahun ya. nah walaupun kadang enam tahun sudah mumayyiz namun pada umumnya adalah tujuh tahun baik <clears throat> nah ini diantara syarat-syarat umumnya syarat-syarat khususnya tadi ya, yang sudah disebutkan Kemudian al-mas'alah tsalisa masalah yang ketiga al mawadiu lati tusalla fiha, tempat-tempat yang digunakan untuk melaksanakan salat Id. Yusanu an tusalla fi sahra kharijal bunyan. Disunahkan untuk melaksanakan salat Id di lapangan. Di luar bangunan. Di luar bangunan atau di luar masjid. Nah, inilah yang sunnah dalam salat Id dilaksanakan di lapangan bukan di masjid ya di tempat yang terbuka <clears throat> Li hadis Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu. Dalilnya adalah hadis eh, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitri wal adha al musalla. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan na'am salat Idul Fitri dan Idul Adha ya keluar ke musola. Beliau keluar ke musola. Musola itu adalah lapangan yang biasa digunakan untuk sholat id dan sholat jenazah. Ini namanya musola. Ya. Nah, adapun tempat ibadah yang berupa bangunan, ya baik kecil ataupun besar itu namanya masjid. Nah, Taib. Cuman wallahu alam di negeri kita ya. nah istilahnya berbeda. alam ngambilnya dari mana? <coughs> Ada pembagian kalau yang besar namanya masjid, kalau kecil namanya musola. Nah. Wallahu alam pembagian ini dari mana? <coughs> nah. Dan apa landasannya, apa dalilnya? Ya. Karena yang kita ketahui dari dalil-dalil yang ada musola itu adalah lapangan yang bisa yang biasa digunakan untuk sholat id atau sholat jenazah. Ini musola. <clears throat> Adalah Rasulullah SAW beliau keluar di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ke musola, ke lapangan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Kenapa beliau melaksanakannya di lapangan? Wal qasdu min dzalik dan tujuannya wallahu a'lam izharu hadhihi syairah untuk menampakkan syiar ini. Ya. Menampakkan syiar wa ibroziha ya. untuk menampakkan juga ya. untuk menampakkan dan naam memperlihatkan syiar-syiar kaum muslimin. Wahadihi hiya sunnah dan inilah yang sunnah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sholat id itu dikerjakan di musola, ya, di lapangan. Wajib sholatuha fil masjidil jami' min udhrin dan boleh melaksanakan sholatul id di masjid. Nah, di Masjid Al-Jami', masjid yang besar min uzrin karena ada uzur. Ada ada uzur. Apa saja uzurnya? Kal motor seperti turunnya hujan. Ya, kalau turun hujan nggak mungkin sholat di lapangan kehujanan basah. Ya. Nah, maka boleh sholat di masjid. Nah, Sholat id di masjid Warih asyadid atau adanya angin yang kencang ya. Ada angin tornado misalkan ya. Lisus ya. Atau topan atau yang semisalnya dari jenis-jenis angin yang naam membahayakan Boleh Naam jika ada udur-udur ini Untuk melaksanakannya di dalam masjid <clears throat> wanahwi dalik dan yang lainnya nah, dari udur-udur yang membolehkan sholat al-id di dalam masjid. Taib wallahu taala a'lam bissawab. Nah, selesai dari masalah yang ketiga. Tiga masalah kita baca pada malam hari ini. Nah, insyaallah uh, cukup. Nah, ya, sedikit demi sedikit. Nah, insyaallah, nah Al-muhim yang terpenting adalah memahami apa yang telah disampaikan. Nah. <clears throat> Taib kita cukupkan sampai di sini dan kita lanjutkan Insya Allah masalah-masalah yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an ilaha illa anta وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين